lain datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' ala uqul rijal wa ara'ihim. Bukanlah agama Islam ini dibikin oleh akal-akal manusia. Wa ilmu Allah ilmunya tentang Islam itu ada pada Allah wa inda rasulihi dan ada pada rasulnya. Fala tattabi syai'an bihawak karena itu dalam beragama janganlah kamu mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Yani seluruhnya harus ada dalil yang membuktikan bahwa apa yang akan kami ikuti itu betul-betul bagian dari Islam. Kalau tidak, maka jangan ikuti hal itu. Kenapa? Karena kalau engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, tanpa engkau mengcrosscheck benarkah itu bagian dari Islam ya datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa engkau meneliti apakah Rasul mengajarkannya engkau tetap mengikutinya maka engkau akan melesat jauh meninggalkan al-Islam dan pada ujungnya bisa jadi engkau keluar dari Islam karena jalan yang kau ikuti bukan bagian dari Islam. Fal maka di saat seperti itu berarti engkau tidak memiliki hujah untuk pegangan guna mengatakan itu adalah benar. Hadirin yang akan kita akan bacakan keterangan Syekh Salil Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Barbahari Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Barbahari Qala Syekh Salaf Wazan, "Ad-din ma ja'a min 'indillah." Agama Islam tak lain datangnya adalah tak, tak lain datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. huwa alladhi syara'a din Dialah Allah yang menetapkan syariat dalam agama ini. Menetapkan menentukan, membuat semua dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus kita imani, rukun iman, rukun Islam, apa yang harus kita kerjakan dalam ibadah, jenis ibadah, cara ibadah, jumlah bilangannya, kapan waktunya, itu semuanya Allah yang mensyariatkan. فليس لأحد ay syari'a dinan lam ya'dan bihillah. Karena itu tidak boleh seorang pun di antara manusia yang membuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan. Tidak boleh bagi seorang pun, hatta Rasul, sampai pun Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi beliau membuat sesuatu dari diri beliau menyampaikan atas nama agama sesuatu yang tidak Allah wahyukan, menentukan sendiri alur sendiri, sampai pun nabi kita pun tidak boleh. Kenapa demikian? Karena memang agama Islam ini semata datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semata datanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan manusia. Kalau ada yang membuat menentukan sebuah ibadah padahal Allah tidak mensyariatkan maka ini dosa besar membuat syariat dalam syariat mendudukan dirinya sebagai pembikin syariat semisal Allah Azza wa Jal ini namanya dosa syirik syirkun fit tashri' penyekutuan Allah dengan makhluk dalam membuat syariat Disebutkan dalam Al-Quran surat Ash-Shura ayat yang ke-21. Allah sebutkan dengan kalimat Am lahum syuraka'u Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang disekutukan dengan Allah? Syara'u lahum minad din. Yang Tuhan-Tuhan itu mensyariatkan bagi mereka dalam urusan agama Malam ya dan bila Sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan. Ada orang yang mengatakan guru kami bisa membuat syariat. Guru kami bisa membuat syariat. Walaupun itu tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang diyakini bisa dan boleh membuat syariat, berarti dia telah didudukan setara dengan Allah Azza wa Jal sebagai pihak yang membuat syariat. Dibahasakan dalam Al-Quran syurokau apa sekutu-sekutu yang dipersekutukan oleh manusia dengan Allah disederajatkan dalam bentuk membuat syariat. Maka ayat ini sangat jelas kata beliau hada isingkarun ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah wa dan peringatan dari Allah azza wa Jal. agar jangan berani-berani membuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan Agar jangan berani-berani membuat sesuatu tata cari ibadah yang Allah tidak pernah izinkan. Kalau engkau berani melakukan itu, berarti engkau mendudukkan dirimu setingkat dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan syirik dalam hal apa? Tasyri' pensyariatan. Syirik itu macam-macam. Ada yang didoai, maka ini adalah syirik dalam hal doa. Kepada Allah berdoa, dia juga kepada selain Allah berdoa. Maka ini disebut syirik dalam hal doa. Kalau yang dibahas oleh kita adalah syirik dalam hal memikir syariat. Ini menunjukkan bahwasanya yang berhak membuat syariat hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pihak lain. Kalau ada pihak lain berarti Pihak itu telah disetarakan dengan Allah. Dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jal. Dianggap sebagai Tuhan. Semisal Allah. Yang bisa membuat syariat. Dan dia pun bisa membuat syariat. Karena itu kata Syekh Salaf Fauzan. Dipertegas kembali oleh beliau. Fadinu huwa ma syarahullah. Agama Islam itu adalah apa yang Allah syariatkan saja yang tidak disyariatkan oleh Allah maka itu bukan bagian dari Islam. Karena itu mengapa semua bid'ah adalah dolalah. Wa kulla bid'atin dolalatun. Kenapa? Semua perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah Azza wa Jal. Baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. umur. Hal baru yang tidak pernah Nabi ajarkan. Kenapa ini kok dikatakan dolalah? Karena ini memang bukan bagian dari Islam. Sehingga tidak ada sesuatu yang bid'ah kemudian dikatakan baik. Pung itu terbukti dengan nyata bikinan mereka kok. Dan mereka pun mengakui ini adalah bid'ah bikinan kami. Tapi mereka memaksakan untuk dikatakan bagian dari kebaikan. Kalau memang ini kebaikan, kalau memang itu adalah hasanah, itu amal soleh, maka tentunya Allah mensyariatkan dalam syariatnya. Tapi kenyataannya nggak ada Dicari-cari dalilnya nggak ada. Contohnya dari Nabi nggak ada. Di zaman itu tidak pernah ada. Nah terus bagaimana? Apa ini dikatakan baik? Ya tetap baiklah. Menurut siapa? Ya menurut kami. Nah. Ya agamamu berarti gawenanmu. jadi pasakan ini bagian dari Islam. Allah tidak pernah mensyariatkannya. Jadi paksakan ini bagian dari sunnah Nabi. Nabi tidak, tidak pernah mencontohkannya. Jadi paksakan. Itu bagian dari Islam. Itu nyata-nyata. Bukan dari Islam. Sesuatu yang tidak turun dari Allah. Itu namanya apa? Batil. Al-haq itu yang turun dari Allah saja. Ini harus kita imani. Harus kita yakini. Prinsip ini di dalam Al-Quran disebutkan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apa itu al-haq? disebutkan dalam ayat, dalam ayat ini. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi selain al-haq kecuali yang lainnya adalah sesat. Ini Al-Qur'an yang mengatakan apa itu al-haq? Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya al-haqqu mir rabbika. Al-haq itu yang datang dari Rabbmu. Itu namanya al-haq. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu menganggap sesuatu yang bukan dari Allah dikatakan sebagai al-haq. Kamu tertipu. Itu al-haq. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman ini, Rasul bersabda seperti ini, Kenapa sabda Rasul al-haq? Karena yang disabdakan oleh Rasul adalah min Allah, Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. Tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Itu al-haq. Kalau ada yang lain, Allah sebutkan yang lain selain ini, maka itu dolar. Yang mengatakan itu bukan saya, pak Allah Azza wa Jalla yang harus taimani. imani. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi selain al-haq. Kecuali itu adalah kesesatan. Coba perhatikan ke sini, Pak. Kalau seandainya yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah hak. Kemudian ada al-hak al-hak lain yang bisa muncul dari orang-orang, muncul dari akal pikiran orang. Ada al-haq-al-haq lain yang muncul dari budaya orang. Maka akan betapa kaconya agama ini. Kenapa? Karena semuanya akan dikatakan al-haq dan tidak ada seorang yang mengatakan batil ini ya hak itu juga hak nggak harus sesuai dengan nabi tidak harus sesuai dengan Al-Quran bikin sendiri juga hak kalau demikian tidak butuh ada rasul yang harus ditaati. Semua orang bisa membuat walaupun bukan dari Allah Azza wa Jalla. Oh, itu sangat berbahaya sekali. Akan tercampur antara al-haq yang datang dari Allah dengan tercampur dari yang dari manusia. Yang itu pun dikatakan al-haq. Kemudian manusia akan melalaikan dan melupakan yang datang dari Allah dan mereka melakukan yang mereka lakukan dan diklaim sebagai al-haq. Kalau demikian tidak ada di dunia ini yang salah karena semua mengklaim itu juga apa? Al-haq. Ya, kalau demikian tidak ada kewajiban beriman. Toh semuanya juga bisa benar. Beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Sunnah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak harus. Toh al-haq itu bukan hanya darimu, wahai Rasul, kami juga bisa. Kacau balau, Pak. Tetapi al-haq itu adalah dari Allah Azza wa Jal. Yang lainnya itu harus disesuaikan. Kalau sesuai dengan al-haq ini maka benar. Kalau berbeda dengan al-haq ini maka salah. Itu cara beragama. Nabi sebagai uswatun hasanah. Siapa yang sesuai dengan Nabi maka itu hasanah. Siapa yang berbeda dengan Nabi maka itu syiah bukan hasanah. Nah, ini dia hukum sini. Mengikuti Nabi hukumnya wajib. Kul in kuntum tihbunallaha fattabi'uni. Katakanlah olehmu Nabi, Jikalau kalian wahai manusia mencintai Allah, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, maka ikutilah aku. Ketika kita mengikuti Rasul berarti kita beribadah kepada Allah. Kita mengikuti Rasul berarti kita mencintai Allah. Kalau kita tidak mengikuti Rasul, bahkan menyelisihi Rasul, melakukan yang tidak dari Rasul, maka itu namanya bukan ibadah. Itu namanya bukan cinta Allah Azza wa Jal. Kenapa? Syarat mewujudkan cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul Muhammad SAW yang mendapatkan al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi agama Islam hanyalah yang datang dari Allah. Tidak seorang pun diberi izin untuk membuat syariat lain. Yang berikutnya ucapan dari beliau. Balaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada wad-din alladhi qala Allah azza wa jalla Allah yang menentukan syariat dan disampaikan kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada manusia. Syariat itu adalah Allah yang menetapkannya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ash-Shura Ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman Syar'a lakum min ad-din Syar'a lakum min ad-din Siapa fa'il dari kalimat syar'a Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang mensyariatkan bagi kalian min ad-din segala apa yang ada pada agama ini mawasabihi Nuhan. Apa yang juga telah diwasiatkan kepada Nuh. Walladhi awhayna ilaika. Dan juga apa yang telah akan wahyukan kepadamu. Wahai Muhammad sallallahu wasallam. Wa mawasai Nabi Ibrahim. Dan apa yang telah kami wasiatkan juga. Kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin. Agar kalian semua menegakkan agama itu. Ayat ini menerangkan semua rasul-rasul tadi agamanya itu minallah. Rasul-rasul tadi diperintahkan menegakkan agamanya Allah. Bukan membikin. Nuh, Rasul. Siapa yang memberikan syariat kepada Nuh? Allah Azza wa Jalla. Apa perintah Allah? Aqimuddin. Laksanakan agama. Rasul utusan. Allah sebagai pihak yang apa? Mengutus. Risalahnya, mandat dan isi dari kerasulan, risalah namanya, itu minallah. Sebagai ucapan seorang salaf, minallah risalah. Risalah agama Islam ini dari Allah. Wa ala rasulil Balad dan kewajiban Rasul hanyalah sekedar menyampaikan saja. Wa alaina taslim dan kewajiban kita sebagai hamba adalah menerima tunduk dan patuh, bukan malah menambahi atau membuat sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Sehingga ada tiga pihak, Allah, Rasul dan kita. Allah sebagai pihak yang syara'alakum yang membuat syariat untuk kalian. Pihak Rasul menyampaikan, pihak kita menerima dan mengamalkannya. Tidak ada ranah bagi kita untuk andil dalam membuat atau merubah modifikasi atau mengganti tidak ada ranah bagi kita akal manusia itu cetek Jangan sekali-kali menentang Allah Azza wa Jal. Ya Allah, engkau tidak mensyariatkan. Tapi ini menurut kami baik. Walaupun engkau tidak syariatkan, ini kami akan lakukan. Ini penentangan. Lah kamu melakukan itu, inginnya kan diterima. Oleh siapa? Oleh Allah. Untuk bisa diterima amalan kita, ya harus sesuai dengan apa yang Allah maukan. Jangan menentang, ya Allah, terima ini. Harus diterima. Walaupun ini bukan ajaranmu. Lo karabmu harus terima-terima. Pokoknya terima. Walaupun ini adalah bid'ah, walaupun dolalah, terima. Lo ya, sudah disebut. Man amalan, Laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Kok tiba-tiba ada orang yang menentang Allah. Kami melakukan ini. Dan ini adalah kebaikan. Walaupun engkau tidak mengajarkannya. Dan tolong terima. Jangan sampai ditolak. Loh siapa sih kowe? Eh? Faham kau muslimin? Ya. siapa Siapa yang ngerti maksudnya? Ya, harus tepak ngawak kau iki bocah. Walaupun ya di hadapan Allah kita adalah makhluk. Di hadapan Allah kita adalah baif. Jangan pakai akal untuk kemudian melampaui dari Allah Azza wa Jal. Rasul telah menyebutkan Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang baik itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan yang kita bikin. Kalau Syekh beliau melanjutkan ucapannya. Hada huwa syariat al-anbiya. Inilah dia syariat para nabi. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya Nabi Ibrahim, Allah pula yang membuat. Syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah yang membikin hada dinuhum ini agama mereka. Tidak satupun di antara para rasul yang menetapkan dan menggagas. Tetapi mereka hanya sekedar menerima dan mengajarkannya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan melanjutkan ucapannya. Faman hada anhu aw ightalafa anhu halaka wa dhalla maka dengan ini dipastikan barang siapa yang dia menyelisihinya atau dia berbuat sesuatu sendiri dari dirinya, maka dipastikan dia tersesat dan akan binasa. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya hadis Nabi alaihi wasallam Ma, ah, beliau mengatakan taraktu fikum amraini in tamassaktum bima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Ini warisan Nabi. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. In tamassaktum bima jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya lan tadillu abadan kalian tidak akan sesat untuk selamanya Dari sini ada sebuah pelajaran penting atau beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kesesatan itu ketika seorang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Keselamatan itu adalah ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari sini dipastikan siapa yang menyelisihi Al-Quran wa Sunnah maka dia binasa. Menyelisihi contohnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Menganggap itu baik padahal Allah tidak mensyariatkan. Wal billah. Itu adalah halak kebinasaan tetapi pelakunya kadangkala tidak merasa Oh itu adalah bentuk kebinasaan. Hadirin yang kami muliakan, pada kalimat yang berikutnya Syekh Saleh Fauzan mengatakan, "Lam yuba ala uquli rijal wa araihim." Agama Islam tidaklah dibikin atau ditetapkan oleh akal-akal manusia. Kalau Syekh Saleh Fauzan, kita baca ucapan dari beliau, Laisa ad-din mastahsanahu rijal Ara'ahu Agama itu bukanlah apa yang dianggap baik oleh akal manusia. Sekali lagi, agama Islam ini ajaran-ajarannya, baik itu akidahnya atau ibadahnya, itu bukanlah hasil akal manusia, Ketika akal manusia mengatakan ini baik, berarti di bagian agama. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara beragama. Fa'inna hadha laysa dinallah. Ketahuilah apa yang dianggap baik oleh akal manusia, dianggap baik oleh perasaan manusia, dianggap baik oleh kebiasaan manusia, itu laysa min dinillah. Itu bukan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena agama Allah itu adalah wahyu bentuknya. Bukan hasil manusia. Kalau ada manusia mengatakan ini baik, maka katailah ini yang dianggap baik oleh manusia bukanlah bagian dari agama Allah karena tidak ada wahyu padanya. Kecuali jikalau itu memang ajaran Nabi. Oh ini baik. Sebentar, Apakah ada contoh dari Nabi? Ada ini delinya. Oh, itu baik berarti. Bukan ditetapkan oleh akal kita. Kita katakan baik karena memang ada contoh dari Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi contoh yang terbaik. oh, ada contohnya, ini baik. Oh begini Nabi, ini baik. Bukan kita yang menentukan baik, tetapi Rasul yang mengajarkannya dan Allah mengatakan itu adalah hasanah, uswatun hasanah bagi kita. Tapi kalau kita sekali lagi menilai sesuatu, oh ini baik kok. Tapi Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan. Tapi itu baik. Sudah apalah, yang penting baik. Walaupun tidak disyariatkan oleh Allah. Wah itu tidak benar itu. Ini bukan baik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Hada dinunas kata beliau. Yang dibikin-bikin oleh manusia, yang ditetapkan oleh manusia, jenis ibadah atau tata cara ibadah, bilangan atau model ini dibikin oleh manusia. Tidak ada syariatnya dalam Al-Quran wa Sunnah. Kata beliau, ada dinunas. Itu berarti agamanya manusia. Wong itu nyata-nyata bikinan manusia. Allah ahdathu. Di mana mereka lah yang membikin-bikinnya. Sangat jelas. Islam itu qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah sabdakan. Yang lain bikinan orang bukan bagian dari agama Islam. Berarti bikinan manusia itu agama manusia. Itu adalah agamanya manusia bukan Allah yang mengizinkannya atau memerintahkannya wa ma huwa dinu kata beliau amma dinullah fawalladhi syarahu adapun agamanya Allah itu Islam adalah apa yang Allah syariatkan saja amma marahu rijal bi fadalah fadalasa huwa dinullah sekali lagi beliau ulangi amma marahu rijal bi arahim adapun yang diucapkan oleh akal-akal manusia, pendapat-pendapat mereka, keperasan perasaan mereka, ini fadalesa wa dinullah itu bukan termasuk dari bagian agama Allah Azza wa Jal. Fala yunsabilallah. Maka jangan sekali-kali berani menyandarkan hal itu kepada agama Allah. Misal seorang melakukan sebuah amalan muhdasat, al-baru, racikan mereka. Tahu racikan apa? Tahu ya racikan ya Double-double, bukan double-double, tercampur. Perlu kita tahu kaum muslimin, mumpung ingat, metode beragamanya ahli bid'ah itu tiga. Sebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Salah Fauzan. Tiga, metodenya, cara beragamanya ahli bid'ah. Yang pertama, istihsanah menganggap baik tanpa dalil hanya menggunakan perasaan dan akal bahasa Arabnya istisana yang kedua ziyada sukanya menambah-nambah ada syariatnya ada dalilnya tetapi ditambah-tambah ini metodenya mereka gaya mereka dalam beragama yang ketiga idhofat. Sukanya itu menggabung-gabungkan yang tidak disyariatkan. Ini digabungkan, digabungkan, digabungkan. Bahasa kitanya diracik. Ngerti racikan pak? Ya racikan. Biasa saya mencontohkan ada terigu, dikasih jagung, dikasih apa? Jadinya bakwan. Bakwan itu racikan bukan pak? Racikan. Kenapa kau ngomong bakwan? Karena sama-sama lagi kencote pak. Pikirannya bakwan. Hadir makan itu racikan. Ya memang itu makanan, makanan, makanan dijadikan satu. Tercipta sebuah makanan. Yang enak dan lezat Agama itu tidak seperti itu. Jangan kamu comot dari satu, dalil dua, dan tiga. Kemudian kamu racik menjadi urutan satu, dua, tiga, empat, lima. Dan dilakukan. Itu namanya Mahdasatil umur. Di mana Nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi engkau menggabung-gabungkannya. Namanya idofat. Istihsanat. Wajiadat. Dan idofat. Itu gaya mereka Pak. Metode mereka dalam beragama tidak mencukupkan dengan kalau Allah wa Rasul. Tidak mencukupkan ini firman Allah, ini sabda Rasul, tidak mau. Kenapa? Kalau begitu metode mereka, mereka akan menjadi ahlu sunnah. Dan mereka enggak mau. Saya ini ahlu bid'ah loh, bukan ahlu sunnah. Begitu kata mereka. Kami ini dolalah menuju neraka. Kalau kami ahlu sunnah menuju ke aljana ya tidak mau dengan bid'ah. Itu bahasa mereka. Tapi ya tidak vulgar begitu Pak. Hadirin akan maka perlu kita tahu alur agama supaya kita mengerti ternyata apapun yang tidak Allah syariatkan itu bukan termasuk dari bagian agamanya Allah. Jangan engkau yunsab Allah disandarkan kepada Allah dengan mengatakan wahai kaum muslimin, ini walaupun perkara baru, tapi ini bagian dari agama Allah. Jangan berani-berani seperti itu. Itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini betul-betul agama Allah, mana buktinya? Apakah Allah mensyariatkannya? Apakah Allah memerintahkannya kepada Rasul untuk menyampaikannya? Mana buktinya? Kalau tidak ada buktinya, jangan berani-berani menyandarkan kepada Allah. Itu dusta atas nama Allah dan itu dosa yang paling besar. Faman adlamu miman iftara ala Allahi kadiban. Dan siapa lagi orangnya yang lebih zalim, lebih aniaya, melebihi dari orang yang berdusta atas nama Allah ini berdusta atau tidak Pak berarti Pak? Berdusta. Itu nyata-nyata tidak ada syariatnya dalam Islam. Kok disandarkan kepada Islam? Seakan-akan Allah memerintahkannya. Mana nggak ada. Kamu bohong. Bohong atas nama Allah. Menyesatkan umat manusia. Orang di sana-sana menyangka itu ibadah. Orang di sana-sana menyangka itu amal saleh. Tertipu oleh orang ini. Ternyata kelak di akhirat baru tahu Oh itu ternyata bukan syariat Allah karena itu tidak diterima. Ini pendusta atau bukan? Penipu atau bukan? Penipu orang ini. Kalau penipu urusan perniagaan yang dirugikan adalah keuangan. Penipuan keuangan. Kalau ini penipuan dalam bidang agama. Sangat mengerikan akibatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kita lanjutkan ucapannya Syekh Saleh Fauzan. Fala yunsabu ila Allah min ad-din illa ma syara'ahu ala lisani rasulih. Perhatikan kalimatnya. Maka janganlah disandarkan sesuatu kepada Allah Azza wa jalla Jangan disandarkan kepada agamanya Allah ini. Kecuali apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Ini penting. Untuk mengetahui amalan ini adalah amalan yang Allah syariatkan, harus ini keluar dari lisan Rasul. Untuk mengetahui, ini umpamanya sebuah amalan. Ini bagian dari Islam. Untuk mengetahuinya, harus keluar dari lisan Rasul karena kita tidak mendengar langsung wahyu dari Allah. Tidak seorang pun mendapatkan wahyu dari Allah. Semua dinul Islam melalui beliau Al-Qur'annya, hadisnya semua melalui beliau. Kalau ternyata kok ini bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka ini bukan bagian dari agama Islam. Itu takarannya. Itulah asal usul agama Islam. Nabi kita Muhammad SAW sekali lagi tidak pernah mendatangkan sesuatu dari diri beliau sendiri. Disebutkan dalam beberapa ayat serta hadis tentang hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi kita itu hanya mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Qur'an, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan" منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب الحكمة Dialah Allah yang mengutus Rasul dari kalangan umiin. Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, bukan yang lain. Rasul ini mensucikan manusia dari dosa-dosa. Rasul ini membacakan apa? Alkitab, itu Al-Quran, wal hikmah, dan itu sunnah. Tidak ada yang lain. Itu disampaikan oleh beliau. Hadirin yang makan Rasul sendiri mengatakan ini utitul Quran wa mithlahu Aku itu diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya yaitu al-hadis. Itu yang diajarkan, bukan yang lain. Tidak pernah beliau mengumpulkan sahabatnya untuk kemudian menulis tentang budaya Arab untuk dimasukkan ke dalam Islam. Tidak pernah. Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu. Tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Harus kita imani ini. Karena memang Nabi kita hanya mengajarkan wa ala rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas sebagai rasul kecuali apa? Menyampaikan saja. Tidak ada min tilqai yang itu dari, dari diriku. Tidak ada. Tiba-tiba beliau mengada ada sesuatu yang tidak diwahyukan. Akan dihukum Allah Azza wa Jal. Sebutkan dalam Al-Quran. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Laghadnahu bil yamin. Kalau seandainya Rasulullah Muhammad SAW taqawwala alaina Artinya berbicara atas nama kami yang tidak pernah kami wahyukan. Yakni berbicara dari diri beliau. Dari hawa nafsu beliau. Diambil dari orang lain. Atau membaca kitab dari Persia atau Romawi. Atau kemudian dirimu. Tidak pernah itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW membuat sesuatu yang tidak pernah kami perintahkan, Lahamnahu biyamin. Kami akan tangkap tangan kanannya. Thumma Kemudian kami akan putuskan urat nadinya. Urat nadi kalau putus, orang itu akan kehabisan darah dan berujung pada kematian. Fama minkum min ahadin anhu hadizin. Tidak seorang pun di antara kalian wahai para sahabat yang bisa menolongnya. Dalam kenyataannya ancaman itu tidak pernah dilakukan oleh Allah ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu sudah pasti tidak pernah membuat sesuatu dari diri beliau. Karena Islam ini alurnya jelas. Minallah, bukan dari Rasul, bukan pula dari Malaikat Jibril. Bukan. Minallah. Karena itu pelanggaran berat kalau ada orang yang menambah-nambahi sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan pelanggaran berat. Seakan-akan dia boleh membuat syariat seperti Allah membuat syariat. Seakan-akan dia selevel dengan Allah Azza wa Jal yang bisa membuat walaupun Allah tidak mengizinkannya. Ini pelanggaran berat Jangan dianggap sepele. Sehingga dengan kita faham alur agama Islam ini, kita akan mengerti betapa bahayanya perkara baru yang tidak pernah disyariatkan. Yang untuk sementara ini banyak orang melakukannya dan menyandarkannya kepada dinul Islam. Padahal itu bukan bagian dari agama Islam. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam adalah seorang Rasul yang menjadi takaran bagi umat. Beliau sebagai takaran. Bagi siapa yang menginginkan ridha Allah, bagi siapa yang menginginkan surga Allah di akhirat, dan bagi siapa yang menginginkan beribadah dengan banyak takarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang lain. Kenapa demikian? Karena memang syariat ini turunnya kepada beliau disebutkan dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian wahai umat manusia pada diri Rasul uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Contoh kebaikannya beliau ini bagi siapa yang menginginkan Allah. Liman kan yarjullah. Bani siapa yang menginginkan Allah artinya menginginkan ridho Allah, menginginkan pahala dari Allah, menginginkan diterima oleh Allah, maka contohnya adalah Nabi Muhammad alaihissalam bukan orang lain. Waliyamal akhir bagi siapa yang inginkan akhirat, surga, contohnya hanya Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan orang lain yang membikin-bikin itu. Bukan. Ini contohnya. Gak ada. Nabi ah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran. Uswah bagi kita selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Allah kathira. Beliau sebagai uswah bagi siapa yang ingin beribadah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, zikir yang baik. Contohnya adalah beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena memang agama Islam itu turunnya kepada beliau. Ini juga sebagai tambahan keterangan bahwa agama itu bukan produk manusia. Bukan bikinan manusia. Sekali lagi, sangat jahat orang yang mengatakan agama Islam ini adalah produk bangsa Arab. Yang kemudian mereka menolak ini, menolak itu dengan dalih itu akan hanya tradisi Arab saja. Sangat mengerikan. Seakan-akan agama ini adalah bikinan manusia dan Allah tidaklah menetapkannya. Rasul bukan rasulnya Allah, tapi rasulnya bangsa Arab. Padahal di waktu Allah turunkan Islam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di saat itu beliau berumur 40 tahun. Kondisi bangsa Arab adalah musyrikin jahiliyah. Kok tiba-tiba ada bahasa Islam ini adalah produk bangsa Arab. Bagaimana mungkin Islam adalah hasil dari jahiliyah? Salam itu adalah Allah dari Allah Azza wa Jal. Asal usulnya dari Allah bukan dari manusia. Azan dahulu kemudian dilanjutkan kembali setelah azan insya Allah. Ini ada tulisan saya baca maksudnya pak. Sehingga kita sekarang dulu bagi yang azan tafadul azan bagi yang mau حادم المكان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم kami berikan contoh mengikuti muadzin ketika azan itu pada kalimat la ilaha illallah itu cukup di situ kadangkala ada di antara kita yang dibablaskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ada tidak ada yang kalah terdengar. Itu ditemukan di mana itu? Hah? Muazin hanya mengatakan la ilaha illallah. Kita disuruh mengikuti apa yang dibaca oleh muazin. Ya cukup di situ. Jangan diteruskan Muhammadur Rasulullah. Itu kan baik. Lah baik menurutmu. Ini contohnya. Lam ya'zan bihillah. Hati-hati dalam beribadah dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ini contoh mudahnya. ada awal azan itu ya Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak ada salawat dulu sebelum Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kan salawat bagus tidak Pak? Bagus tidak? Bagus. Tetapi Nabi tidak pernah mengajarkan untuk bersolawat terlebih dahulu sebelum adzan. Terus takaran baik siapa yang mengatakan baik? Anda atau Rasul? U Rasul yang mengatakan perintah bersolawat ada. Sahih. Perintah bersolawat itu ada. Dan salawat kepada Rasul itu baik. Tetapi sebelum azan, pernahkah Rasul mencontohkan? Jangan digabung-gabungkan. Itu yang tadi saya sebutkan jadinya bakwan bak. Diracik, dikumpulkan, diadon, diulek jadi satu antara ini dengan itu. Betul itu baik, baik, baik. Tapi jangan kamu kumpulkan jadi satu ketika Nabi tidak pernah mencontohkannya. Hadirin kan Islam itu sekali lagi bukan dari akal kita. Jangan kemudian kita, oh ini baik kok nggak apa-apa, oh, ini baik kok nggak apa. Ternyata itu tidak ada contohnya. Persatu-satunya ada contoh, maka lakukan sesuai dengan contoh. Bersolawat pada tempatnya, jangan digabungkan dengan hal ini. Pernah kami sampaikan kejadian di zaman Ibnu Umar. Masih ingat contohnya apa? Kisah orang bersin. Sudah ingat kalau sudah nggak perlu disebut maksudnya. Embok lalem gitu. Dulu ada orang bersin. Aturan agama mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Idza atasa ahadukum falyahmadillah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, apabila sore ini antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah. Ada di waktu itu di hadapan Ibnu Umar seorang bersin, kemudian dia mengucapkan begitu, sin Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Ini baik tidak pak? Eh? Baik tidak? Halo? Nggak ada yang jawab. Dua-duanya baik. Mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan salat kepada Rasul. Baik. Tetapi ketika ini digabungkan. Ini bahasa Arabnya idofat. Penggabungan-penggabungan. Nabi tidak pernah memerintahkan apabila seorang bersin maka ucapkan alhamdulillah dan diteruskan dengan bersalawat kepadaku. Itu nggak pernah ada. Maka Ibnu Umar, sahabat Rasul Abdullah bin Umar menegurnya, "Ma hakadha 'allamana Rasulullah?" Bukan seperti ini atau tidak seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kami. Tetapi yang disebutlah Rasul cukup belum kemudian beliau sebutkan hadis tadi. Ida atasahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Tidak ada perintah untuk bersalawat. Jangan kamu tambahi dengan apa? Salawat. Kalau yang ditanya ahlu sunnah setelah ucapan alhamdulillah ditambah dengan salawat ini baik atau jelek ini jelek Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan hal itu. Tapi kalau yang ditanya adalah ahli bid'ah yang mereka beragama tidak dengan dalil, tetapi dengan perasaan, jawabannya bagus mas. Anda satu kali gayung dapat dua, satu kali apa? Mendayung dua puluh terlampaui. Mengucapkan, Alhamdulillah dan bersolat kepada Nabi. Wah oh, itu bagus. La haula wa la quwwata illa billah. Ini agama pak. Bukan sedang mendayung. Kalau orang mendayung satu kali dayung 20 terlewati. Begitu. Belum begini Kalimantan dan Sulawesi kelewatan. Wah hebat sekali pak. Satu dayung Kalimantan sama Sulawesi kelewatan. Wah hebat sekali. Dayungmu berapa besar? Ini beragama pak. Jangan pakai dayung-dayungan. Jangan pakai perasaan. Ini agama Allah, Sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Maka itu bukan bagian dari Islam. Dicampur-campurkan. Digabung-gabungkan. Itu metodenya ahlul bid'ah. Kita diperintahkan mencukupkan diri dengan sunnah. Wa ma'atakumur rasul fahuduh wa manahakum manufaddahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil itu. Sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul. Bukan diperintahkan untuk menambah-nambahi, menggabung-gabungkan. Tidak. kalau kaum muslimin. Mengapa itu semua dikatakan salah? Digabung-gabungkan karena itu bukan yang Allah perintahkan. Hadir makan kita sedikit sempurnakan وعلمه عند الله وعند رسوله ilmu tentang Islam itu ada pada Allah Allah lah yang membikinnya wa rasulihi dan ada pada rasul semata bukan pada orang lain kata Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan umur din tauqifiyatun dengan ini semua urusan agama. Baik itu akidah, ataukah itu ibadah, ataupun yang lainnya. Itu tauqifiyatun. Apa makna tauqifiyatun? Harus berhenti sesuai yang disyariatkan. Itu namanya tauqifiyatun dari kalimat waqafa berhenti. Kata beliau, makna dari kalimat tauqifiyatun لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين harus ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya dalam urusan agama. Mau beribadah harus dengan dalil. Mau beramal dengan amalan Islam dikaji dulu amalan itu harus dipastikan Allah dan Rasulnya memerintahkan maka lakukan. Kalau tidak, maka jangan. Ini yang biasa disebut dengan perkara urusan agama. Itu apa hukum asalnya, Pak? Haram. Al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah dilarang. Jangan kamu lakukan sampai kamu dapat dideli. Sampai kamu dapat contoh baru lakukan. Artinya tidak ada izin bagi kita melakukan sesuatu kecuali hal itu telah Allah tetapkan dalam agamanya. Kalau tanpa adanya izin dari Allah, tanpa adanya perintah dari Allah, kemudian kita lakukan, itu berarti apa, Pak? Berarti kita mengerjakan sesuatu yang bukan dari Islam. Sesuatu itu mungkar. Sesuatu adalah bikinan manusia. Bukan sedang beribadah engkau. Tetapi engkau sedang bermaksiat kepada Allah. Karena taat kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Adapun yang kamu lakukan ini bukan perintah Allah. Bukan perintah Allah maka masuk pada larangan justru. Wa iyyakum umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru itu malah justru masuk pada larangan. Yang harusnya kamu tinggalkan malah kamu lakukan maksiat. Sehingga sekali lagi agama ini adalah tauqifiyatun. Yutaqayyad bima jaa fil kitab wa sunnah umur din. Semua yang hendak dikatakan ini adalah bagian dari Islam itu semuanya terikat dengan yang ada dalam Al-Qur'an wa sunnah. Kalau tidak ada maka itu bukan bagian dari Islam. Ya, terikat. Dan itu diantara bagian konsekuensi dan kandungan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa konsekuensinya dalam hal itu di antara sekian banyak konsekuensi adalah alla yu'badallah illa bima syara'a tidak boleh bagi kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Karena yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Rabbuna adalah Allah. Maka tidak boleh bagi kita melakukan sesuatu kecuali perintah Allah dalam urusan apa? Keagamaan. Kalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Tiba-tiba kita melakukan ajaran yang bukan milik Allah. Tiba-tiba kita melakukan sesuatu bikinan manusia. Ini yang jadi Tuhanmu yang mana? Allah sebagai Rabb, Rabbuna, Allah sebagai Tuhan kita atau fulan itu yang kamu jadikan sebagai Tuhan yang lebih kamu taati? Demikian pula ya kaum muslimin kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya karena kita yakin yang jadi utusan Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang lain. Kalau kita memahami konsekuensi yang ada pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya tidak akan kita mau meninggalkan yang diajarkan oleh Rasul, malah mengikuti yang bukan Rasul. Dipertanyakan kamu, persaksianmu gimana Pak? Yang jadi Rasul itu beliau atau gurumu ini? Ya Rasul, ya Muhammad sallallahu wasallam jadi Rasul. Cuman ini pak guruku lebih tinggi daripada Rasul. Lah ini Salah kaprah masa ada orang melebihi daripada Rasul. Tapi kenyataannya perbuatan dia menunjukkan itu. Yang sunnah malah ditinggalkan. Yang perbuatan yang bukan sunnah malah dia lakukan. Seakan-akan gurunya, tokohnya lebih penting untuk diikuti daripada Rasulullah Muhammad alaihissalatu Padahal dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hakadha qamsiyah. Wajib bagi kita meyakini agama Islam adalah minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita tahu baik kaum muslimin, kemudian Syekh Salaf Fauzan tanpa saya baca Arabnya karena memang banyak. Bagi yang ingin membacanya silakan terdapat dalam kitab Ithaful Qari Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Barbahari. Hadir magan kita sama-sama tahu syarat diterimanya amal ibadah berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas semata karena Allah kita melakukannya. Dan yang kedua mutabatur rasul mengikuti rasul. Kenapa syaratnya dua ini? Ya karena kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan diterima oleh manusia. Sehingga konsentrasi kita dalam beragama apa yang Allah terima itu yang kita lakukan. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Jangan kepikiran kalau kita melakukan yang sunnah banyak orang yang tidak suka. Terus kepikiran saya ingin diterima oleh manusia yang banyak. Kalau mengikuti yang sunnah, mereka menolakku. Berarti saya harus mengikuti yang bid'ah agar supaya diterima oleh manusia dan pengikutnya banyak. Ini berarti beramal untuk diterima oleh manusia. Beramal untuk dieluk oleh manusia. Beramal untuk dapat pamor dari manusia. Karena itu dia tidak berpikir harus sesuai dengan sunnah. Tetapi dia berpikir bagaimana supaya bisa menarik pandangan manusia kepada dia dan mendapatkan simpatik dan pujian dari manusia. Ini tujuannya sudah berbeda. Adapun mereka-mereka yang ingin diterima Allah Azza wa Jal, maka syaratnya besar punya dua. Faman kana yarjullah, faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal 'amalan salihan wa la bi'ibadati rabbihi ahadan. Barang siapa yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan diridhoi olehnya, dirahmati olehnya, maka syaratnya dua. Faliya'mal amalan solihan. Amalkanlah amalan yang soleh, bukan semata beramal tetapi pastikan amalan itu soleh. Amalan itu dikatakan soleh apabila mengikuti Nabi Alaihissalatu Wassalam. Walayyushik bebas dari rabi ahada. Dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ikhlas karena Allah Azza Wajalla. Maka hadal makan sekali lagi agama Islam itu asal usulnya adalah dari Allah. Bukan sekali lagi bikinan manusia bangsa Arab tidak berhak membuat menambahi dan memasukkan budayanya bangsa eh, mana lagi Cina umpamanya memasukkan keyakinan mereka kepada Islam nggak boleh bangsa mana lagi Ethiopia ya atau bangsa Eropa atau bangsa Asia tidak boleh menambahi apapun ke dalam agama Islam ini karena Islam ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudhu ala kulli rijal arahim. Terakhir ya kaum muslimin, kita bacakan ayat ini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Disebutkan dalam surat Al-Jathiyah. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan agar kita jangan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti orang dengan cara meninggalkan yang disyariatkan. Allah sebutkan dalam ayat ini. Thumma jalnaka Thumma jalnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan untuk hai Rasul ala syari'atin pada satu syariat. Syariat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia aturan. Semajalnaka kemudian kami jadikan untuk ya Rasul syariat minal amr dari perintah-perintah yang ada. Hatta biha ikutilah itu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa-hawanya orang-orang yang tidak di atas ilmu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang layak alamun, yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu tentang ini. Tentang syariat yang Allah bikin, jangan ikuti itu. Di ayat yang berikutnya Allah ingatkan, innahum layyuhnu anka minallahi syai'a. Ketahuilah. Mereka-mereka itu. Yang kalian ikuti itu. Sungguh mereka tidak bisa melindungimu kelak di hadapan Allah sama sekali. Mereka yang sementara ini para tokoh-tokoh yang mereka di atas al-hawa diikuti oleh manusia. Sungguh mereka tidak akan bisa membela para pengikutnya kelak di yaumul qiyamah. Enggak bisa. Ya Allah, saya minta maaf. Saya sesat. Saya salah. Tapi itu loh guru kami. Coba tanyain, Bok bisa bantu? Tidak sama sekali. Allah sudah sebutkan itu. Innahum layuhnu anka minallah syai'a. Mereka itu tidak akan bisa menolongmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan dengan kalimat inna zalim wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Tetapi memang orang-orang yang zalimin sebagian mereka adalah mencintai sebagian mereka sehingga ketika di dunia orang-orang yang zalimin antara yang diikuti dengan yang mengikuti luar biasa itu. Lengket. Apapun yang diucapkan oleh tokohnya, pengikutnya langsung. Bak seperti Rasul sudah. Lengket. Ada cinta antara mereka. Antara tabi'ul madbu' yang diikuti dengan yang mengikuti. Itu ketika di mana? di dunia kelak di akhirat mereka saling melaknat satu dengan yang lain haulai adalluna ya Allah mereka yang menyesatkan kami bahasanya sudah lain atim di famil adab wal anhum ya Allah mereka ini yang menyesatkan kami beri siksa dua kali lipat atim di fain min adab Siksa dia dua kali lipat. Mereka para tokoh-tokoh yang menyesatkan kami gara-gara mereka. Itu besok di akhirat. Kalau di dunia, hmm, cium tangan, cium kaki, Pak. La haula wa la quwwata illa billah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sekali lagi agama Islam adalah minallah dari Allah Azza wa Jalla. Ingat-ingat itu. Jangan kita beragama tanpa kita pastikan terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, min Allah risalah. Agama dari Allah ala Rasulil bala. Rasul hanya menyampaikan saja. Dan kita wa alaina taslim.